Dan satu permasalahan yang ingin kita sebutkan dalam pembahasan ini masih berkenaan tentang peristiwa perang Uhud sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud. Disebabkan karena banyaknya jumlah mereka sehingga kain kafan pun yang semestinya cukup untuk satu orang disobek menjadi dua Demikian pula halnya kuburan. Satu lubang untuk berdua atau bertiga. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Jabir mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u baina ar-rajulain wa thalathah min qatl Uhud fi thawbin wahidin كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dua orang dari yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud pada satu kain kafan. Lalu beliau mengatakan ayyuhum aktsaru akhdan bil Qur'an Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa yuqaddimuhu fil lahd. Lalu kemudian beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Walam yughassalu walam yusalli alaihim dan mereka tidak dimandikan dan tidak pula disolati. yakni pada saat itu. disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim berkata Uqbah shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatl Uhud ba'da 8 sinin kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud setelah 8 tahun. Ini di masa-masa akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengucapkan perpisahan kepada seluruh para sahabat yang hidup dan yang mati. Setelah itu beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan inni baina aidikum farad. Sesungguhnya aku mendahului kalian. Wa ana alaikum syahid dan aku menjadi saksi atas kalian. Wa inna mau'idakumul haud. Dan perjanjian antara aku dan kalian adalah telaga. Yani kita nanti akan bertemu di telaga beliau, telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha dan sesungguhnya sekarang ini aku telah melihat telaga tersebut dari tempatku berdiri sekarang ini. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku walakinni akhsha alaikum an tunafisu akhsha alaikum ad-dunya an tunafisuha. Dan sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan atas kalian menyekutukan Allah tabaraka taala. Namun yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia di mana kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Kata Uqbah, "Fakanat akhir nabratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dan ini merupakan akhir pandangan di mana aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyolati syuhada Uhud 8 tahun setelah dikuburkannya mereka. Disebutkan oleh al hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam uh, Fathul Bari ini agak siapa ini teknisi terlalu itu ada ininya Kata Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa perselisihan di kalangan para fukaha tentang menyolati seorang yang terbunuh dalam jihad melawan orang-orang kafir merupakan perselisihan yang masyhur. at tirmidhi mengatakan qala ba'dhum yusalli 'ala syahid wa huwa qaulul kufiyyin wa Ishaq. Sebagian para ulama mengatakan orang yang mati syahid disolati. Dan ini pendapatnya penduduk Kufah, para ulama Kufah dan Ishaq. Sebagian lagi mengatakan tidak disolati orang yang mati syahid dalam pertempuran. Dan ini pendapat para ulama di Madinah. Pendapat Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um mengatakan ja'atil akhbaru ka'annaha 'iyan min wujuhin mutawatirah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yusalli ala qatla Uhud telah datang banyak riwayat yang jelas dari berbagai riwayat-riwayat yang mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menyolati para syuhada Uhud. Wa ma ruwiya annahu shalla alaihim wa kabbara ala Hamzah 70 takbira la yasih. Dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyolati para syuhada Uhud dan beliau bertakbir pada Hamzah 70 kali takbir ini tidak sahih. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك الأحاديث هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه dan beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih untuk malu terhadap dirinya. Nah, ini kesimpulannya bahwa beliau berpendapat uh, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati uh, jenazah Uhud. Al-Mawardi menukil dari Al-Imam Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad mengatakan as-salatu ala syahid ajwad. menyolati seorang yang mati syahid dalam pertempuran itu lebih baik wa illam yusallu alaihi ajza namun jika mereka tidak menyolatinya boleh tidak mengapa yang demikian yakni dua-duanya diperbolehkan menurut pendapat al-Imam Ahmad ingin menyolati seorang yang mati syahid dalam pertempuran atau tidak silahkan dan menyolatinya lebih baik dan menyalatinya lebih baik. Naam. Dan telah datang beberapa riwayat dan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyolati para sahabat yang mati syahid dalam pertempuran. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan lamma kana yaum Uhud marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Hamzah bin Abdul Muttalib wa qad juddi'a wa mutsila bih. Bahwa pada peristiwa perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an dalam keadaan jenazah beliau sudah hancur jadi jenazah beliau itu dipotong-potong hidungnya dipotong terus telinganya dipotong Ya yakni anallah dalam kondisi tidak berbentuk kata Nabi alaihi salatu wasalam laula an tajida safiyatu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al-afiyah kalaulah bukan karena memperhatikan perasaannya Sofia yani yang dimaksud Sofia adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudaranya Hamzah saudara perempuan Hamzah kalaulah bukan karena Sofia yang tentu dia akan berperasaan seorang wanita dia sangat sedih kalau bukan karena Sofia, aku akan biarkan biarkan jenazahnya Hamzah hingga dimakan oleh hewan-hewan buas. Hatta yahsyurahu Allah min butuni tayri was Hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya nanti pada yaumul qiyamah dari perut-perut hewan buas dan burung-burung yang memakan Eh, daging-daging dari tubuh Hamzah radhiyallahu an. Fakafanahu fi fi namirah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengafaninya dengan uh, sehelai kain namirah. Wa kanat idza khumirat ra'suhu badat rijlah. Wa idza khumirat rijlahu bada ra'suh. Dan apabila dengan kain namirah tersebut digunakan untuk menutup kepalanya maka kakinya nampak jika kedua kakinya ditutup maka kepalanya nampak fakhumira ra'suh namun pada akhirnya bagian kepalanya yang ditutup walam yusalli ala ahli minasyuhada'i ghairahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati seorang pun dari kalangan para syuhada selain Hamzah radhiyallahu taala an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadis ini hadis yang kuat hasan atau sahih menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Hamzah dalam keadaan beliau meninggal dalam peristiwa perang melawan orang-orang kafir dalam perang Uhud Demikian pula hadis Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada peristiwa perang Uhud agar Hamzah tubuh beliau ditutup dengan kain burdah. Burdah yakni sejenis kain ya yang bercorak Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya dan bertakbir sembilan kali takbir. Kemudian beliau mendatangi orang-orang yang terbunuh yang lainnya dan mereka disusun bersaf berbaris. Wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum. Dan beliau menyolati mereka para syuhada bersama Hamzah ini menunjukkan bahwa riwayat ini menunjukkan bahwa Hamzah radhiyallahu taala berkali-kali disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di sini hadis diriwayatkan oleh Tahawi dengan sanad yang hasan. Sehingga terlihat dari riwayat-riwayat tersebut adanya perselisihan adanya perselisihan di kalangan para uh, fuqaha demikian pula perselisihan mereka yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyolati para syuhada Uhud atau tidak dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau menyolati dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini al-muthbit muqaddamun 'ala nafi bahwa yang menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyolati mereka Ruat ini menetapkan adanya solat. Maka yang menetapkan adanya solat itu lebih didahulukan daripada riwayat yang menetapkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati mereka. Atau yang dimaksud bahawa tidak disolati, yakni tidak ada kewajiban untuk menyolati para syuhada yang meninggal dalam pertempuran. Namun apabila mereka hendak menyolati, silakan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apabila mereka hendak menyolati seorang yang mati syahid dalam pertempuran, dalam jihad, yang demikian lebih baik. Namun kalau ditinggalkan tanpa sholat, yang demikian pun tidak mengapa. Hukumnya diperbolehkan. Dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Beliau mengatakan was-shawabu fil mas'alah annahu mukhayyarun baina salati alaihim wa tarkiha. Yang benar dalam permasalahan ini bahwa seseorang diberi pilihan ingin menyolati silahkan tidak ingin menyolatinya pun tidak mengapa lima ji'il athar bi kulli wahidin minal amrayn disebabkan karena telah datang riwayat yang menerangkan tentang dua keadaan ini. Wa hadha ihdar riwayat anil Imam Ahmad wa huwa al-alyaq bi usuli madhhabihi bi usulihi wa madhhabihi. Dan ini salah satu riwayat yang dinukilkan dari Imam Ahmad. Dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam madhab Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga kesimpulannya bahwa uh, seorang yang meninggal dalam peperangan di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tidak ada kewajiban menyolati jenazah mereka. Namun apabila ada yang ingin menyolati silahkan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu menyolati mereka. Demikian pula pada saat para syuhada Uhud mereka dimasukkan ke dalam liang lahat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari hadis Jabir didahulukannya mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan disebutkan pula dalam riwayat At-Tirmidzi An-Nasa'i Ibnu Majah dari hadis Hisham bin Amir radhiyallahu taala an Kata beliau syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jirahatu yawma Uhud. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang terluka dalam peristiwa perang Uhud. Ya, yakni mereka yang hidup kelelahan untuk menggali setiap orang yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud dengan satu lubang kuburan karena memang itu asalnya menyulitkan mereka karena mereka baru saja bertempur tentu mereka merasakan kelelahan ya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihfiru wa ausi'u wa ahsinu galilah dan luaskanlah galiannya dan baguslah dalam menggali wadfinul itsnain was thalatha fi qabrin wahid dan kuburkan dua orang dan tiga orang dalam satu kuburan wa qaddimu aktsarahum qur'anan dan dahulukan siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya kata Hisham famata abi Faquddima baina rajulain. Pada saat ayahku meninggal dalam peristiwa itu, maka dia pun didahulukan di antara dua laki-laki yang lainnya. Baik, sampai sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.